Masyarul asatidah al-kurama Bapak-bapak Ibu-ibu jamaah Pengajian tafsir Yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah Pada malam hari ini Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka menghadiri majelis taklim yaitu mempelajari tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu di dalam pengajian tafsir dari jamaah hibat itu ada yang bertanya memang ingin saya terangkan di sini. Ada orang bertanya, Ustaz kalau tafsir Jalalain sudah sering dengar Tafsir Tobari sering dengar Tafsir Ibnu Katsir sering dengar katanya para kiai. Tapi kalau tafsir libat itu yang mana? Tafsir libat bukan karangan saya, bukan. Bukan berarti saya mengarang tafsir, bukan. Tapi kebetulan tafsir itu jamaah ini dulu mengajinya di pondok libat tempat saya. Dulu. Kemudian eh, para jamaah yang ngaji itu rupanya ingin keliling simosari. Dulu waktu di pondok itu nggak ada namanya ribatnya ngaji tafsir gitu aja. Setelah dikelilingkan di musola-musola, memang kita ingin menempati musola-musola khususnya yang jarang dipakai ngaji. Kalau masjid kan umumnya sering dipakai ngaji. Dan kasihan musola-musolanya ya. Maka kita sepakatan dengan beberapa pengurus bahwa kita akan pinjam tempat kepada masyarakat yang di tempatnya itu ada musola. Setelah itu ada yang bertanya, aji tafsir, tafsir apa? Ini juga bertanya-tanya karena dulu waktu di Pondok Ribat Abu itu dimulai bincang-bincang ngajinya itu ingin ngerti dalamnya Al-Quran. Kemudian saya bilang, kalau mengerti dalamnya Al-Quran pakai tafsir jalalain, apalagi di masyarakat, kesuwen salah wafat salah mati belum sempat tahu dalamnya yang enak itu adalah ngaji yang sudah ada terjemahan itu loh yaitu ngaji buku tafsir terjemahan departemen agama kemudian saya kembangkan kebetulan saya mempunyai kitab namanya At-Tafsirul Wadih Al-Muyassar karangan Syekh Muhammad Ali as maka itu sebagai rujukan saja keterangan-keterangan saya ambilkan dari situ sehingga pelajaran ini bisa berjalan. Kalau ngaji di pondok memang kan bisa rutinan. Nah ini ngajinya ini dua minggu sekali, setahun berapa kali. Tapi alhamdulillah kalau tidak salah ini tahun ke lima ya, nah, saya kira keempat masih. Ya. Ternyata tahun kelima dan alhamdulillah niatan kita jamaah yang dulu mengaji di pesantren ribet itu niatnya adalah silaturahim dengan para takmir musola dan para takmir yang kebetulan ketempatan. Itu kenapa diberi nama akhirnya jamaah tafsir ribet ngajinya terjemahan Departemen Agama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sampai kepada surat Al-Haqqah alias hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim Saya bacakan itu ada judul Kepastian adanya hari kiamat Walaupun tadi sudah dibaca Tapi saya ulang sedikit Agar nyambung gitu ya Bismillahirrahmanirrahim Al-Haqqah Hari kiamat nah, Itu atasnya ada judul Orang-orang yang mendustakan kebenaran Pasti akan binasa Orang-orang yang mendustakan kebenaran pasti akan binasa. Maksudnya di akhirat pasti akan binasa. Kebenaran itu banyak. Kebenaran yang datang dari Allah. Allah sendiri adalah zat yang maha benar. Kemudian Allah berfirman namanya Al-Quran. Maka Al-Quran dikatakan Al-Quran wal hak. Quran itu adalah benar. Mati al-mayyitu wal hak. Mati itu adalah hak. Hal kiamat juga hak, kiamat juga hak. Artinya kalau ada orang yang ingkar terhadap kematian, ya pasti dia mati. Ya, kamu mungkin tidak kan? Kalau misalnya ada orang, aku gak percaya adanya mati, ya tunggu saja, pasti dia akan mati ini. Begitu juga keterangan kalau di dalam talqin kan ada ya, soal nakir, soal mungkar dan nakir. Pertanyaan dalam kubur itu adalah suatu yang hak. Ada kelompok-kelompok yang tidak percaya terhadap siksa kubur atau pertanyaan kubur. Karena mereka mengatakan, wah itu hadisnya perorangan, bukan hadis yang diriwayatkan oleh jamaah atau banyak orang ulama. Eh, nah ini juga tidak benar. Ada kelompok di Indonesia ini juga ada yang tidak percaya terhadap siksa kubur. Padahal dikatakan siksa kubur itu hak. Baik, saya lanjutkan. Al-haqqah. Hari kiamat. Mal haqqah. Apakah hari kiamat itu? Kita sudah yakin ya bahwa kelak akan datang hari kiamat. Wa ma adraka mal haqqah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Nah, maka kita sedikit mengungkap tentang hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Ya, ini yang penting. Jadi hari kiamat adalah hari eh, di mana segala sesuatu itu akan rusak. Ya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah akan rusak. Dalam ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain banyak akan kejadian terhadap atau permisaan hari kiamat. Gampangnya hari kiamat itu begini. Bumi yang ada ini akan meletus. Dari mana asal meletusannya itu? Dari gunung gunung meletus. Contohnya misalnya dari tanah ini akan keluar sesuatu yang menakutkan. Contoh gampang kecilnya lumpur lapindo misalnya. Ya. Ini contoh kecil ini. Allah memberikan contoh yang kecil lumpur lapindo. Walaupun gara-gara ulah tangan manusia sebagaimana dalam firman Allah Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Sungguh telah muncul kerusakan baik itu di darat maupun di laut bima kasabat aidin nas karena ulah tangan manusia. Maka pengeboran sumur Lapindo menjadikan Allah murka maka dijadikan Lapindo tidak selesai-selesai sampai hari ini. Ini adalah contoh gara-gara ular tangan manusia. Samping itu juga Allah kadang-kadang murka karena kemaksiatan. Kemaksiatan ya. Maka Allah murka. Gunung yang terakhir kemarin apa? Gunung apa ini? Kelut ya. Iya. Nah itu ya pasti di sekitar atau ya di kalangan kita ini ya kita terserah ya di mana saja ya. Kita di Singosari boleh, kita di Blitar boleh, kita di Kediri boleh. Ya akan ah, meninggalkan syariat Allah atau lupa maka Allah menggoncangkan gunung tersebut. Ada kejadian, ada kejadian ini. Kebetulan juga ada sedikit kaitannya dengan jamaah kita ini. Ada waktu itu ada tamu ke tempat saya dan minta tanda tangan karena akan mengadakan lomba apa sepeda sehat itu ya apa namanya fanpage ya sepeda sehat yang akan menggunakan lapangan tuape. Saya bilang loh kok izin sama saya, izin itu pada kecamatan atau kelurahan gitu. Ternyata dari kecamatan sama kelurahan dikatakan anu aja minta salah satu toko di Singosari ini agar diperkenankan menggunakan lapangan. Saya bilang apa acaranya? Fun bag. Apa fun bag itu saya tidak ngerti fun bag. Oh lomba sepeda. Sudah intinya ya nggak apa-apa lomba sepeda ya Kemudian bilang gini nih yang datang Cuma nanu Ustaz, ada apa Pak anu? Ini tanpa pagi itu akan dilakukan. Sebelumnya itu kami akan buat anu, konser dangdut. Saya bilang, wah kalau konser dangdutnya ini bukan urusan pantik ini, urusan konser dangdut. Akhirnya neko neko neko saya bilang kenapa kok dangdut? Kenapa tidak gambus saja? Bilang gitu ya. Kalau gambus itu masih penting lah. Bukan berarti saya pemain gambus bukan, nah, tapi kalau gambus kan masih ada solawatannya. Kenapa kok dangdut ya? Akhirnya ringkes cerita, sepakatlah kawan-kawan ini yang akan bikin fanfic ini, insya Allah paginya akan ya kalau dangdut dangdut Islami ya mungkin maksudnya gambus itu. Nah ada kejadian unik bapak-bapak yang dirahmati Allah dan ibu-ibu. Waktu itu kemudian setelah oke okay, secara lisan, kemudian yang datang itu bilang begini sama saya. Ah Ustadz, tapi nanti gini ya, mohon kalau waktunya hari hanya kita fun back itu kan harus ada pelepasan, pembacaan doa. Kami mohon Ustadz Lutfi nanti yang membukanya. Saya jawab, Subhanallah, saya ini kan guru Quran, saya kan guru tafsir keliling Singosari. Gimana kalau saya yang buka Al-Fatihah habis itu undang duta nih lah gak benar hari ini gitu ya. Ya masuk saya, yang sana mungkin Pak Camat atau Pak Kepolisian kan kita gitu, aparat gitu. Masa saya habis Al-Fatihah sebelum boleh, amin langsung dangdutan. Gimana ini? Itu kan namanya pelecehan terhadap Al-Qur'an. sih bilang gitu. Itu kan namanya pelecehan terhadap Al-Qur'an. Masa dangdut yang resmikan saya guru ngaji <laughs> Al-Qur'an, guru tafsir, ngajar keliling Singosari meresmikan dangdutan. Subhanallah, bapak-bapak dan ibu-ibu saya nggak tahu ya. Begitu saya mengatakan itu namanya nggak bener dan dalam kutip ya lupa bahasanya saya. Intinya itu pelecehan terhadap Al-Quran. Subhanallah langsung ini gempa terjadi waktu itu. Yang gempa hari apa itu ya? Ya seminggu atau sebulan yang lalu itu ya. Jadi persis saya ini di rumah bilang gitu. Kalau saya meresmikan itu namanya pelecehan terhadap guru Al-Quran langsung getar saya loncat dan yang tamunya ini dua orang loncat ikut saya ke daerah atau ke tempat halaman yang agak luas nah, kemudian saya bilang ini gara-gara sampean masuk dangdutan saya resmikan kan bilang gitu. ya kalau diperbolehkan kan bukan berarti kita mendukung kan gitu kan saya bilang saya bukan pemilik Singosari apalagi pemilik lapangan itu milik bersama tapi yang akhlak dipasang Kalaupun terpaksa dangdutan, ada anu enggak? Perempuannya yang nyanyi. Iya, pakai long dress ya, pakai apa namanya? Walaupun saya tahu wong Singosari tak mungkin nyanyi jilbaban koyo ya, tak mungkin. Walaupun gak jilbaban bukan berarti saya setuju, tapi jangan sampai yang apa porno-porno ya. Paling enggak ya rokan sing kok dowo lan kok pantes. sih. Ya. Bukan berarti saya mendukung kan gitu. Tapi sepanjang Allah yang peringatan. Begitu saya mengatakan itu adalah pelecehan terhadap Al-Quran tiba-tiba bumi ini bergoncang ya lindu saya loncat saya adan saya iso isone itu anak pesantren di atas tempat saya nggak ada yang turun gitu nah, sudah selesai saya bilang ini lupa ini loh mas main kata katanya mengaduk-ngaduk ini Al-Quran untuk dangdut yang ini Allah SWT murka kita nggak tahu ya itu namanya Zuharul fasadu fil barri wal pahri bima kasabat Aidinna sungguh telah eh, uh, fasad sungguh telah tampak kerusakan di muka bumi dan di dalam laut bima sahabat Aidinna nas gara-gara ulah tangan manusia. Ya. Nah, kalau ada tsunami itu apa sih? Menurut yang pernah saya baca salah satunya itu lempengan gunung yang ada di dalam laut itu bergetar. Kenapa? Karena sering dipukuli loh tukang-tukang kadang pancang-pancang buminya ya bikin bangunan-bangunan apa keras hotel-hotel yang tinggi itu kan ditutup ya ibaratkan ada barang di meja di mejanya lama-lama kan juga bergeser barangnya semacam itu sehingga terjadi nah, apa namanya jatuh lempengannya maka ada tsunami, tsunami atau gunung meletus dan lain sebagainya. Itu barangkali gampangan ringkasnya. Itu masih kecil tanda kiamat yang masih kecil. Gimana dengan kiamat yang sesungguhnya? Barang-barang benda-benda langit pada berjatuhan. Satu meteor jatuh di Singosari itu sudah heboh saya Indonesia. Ya Satu meteor, satu bintang bintang jatuh di Singosari yang paling nyerempet ngatik misalnya. Itu Amerika bisa dengar itu. Gimana kalau bintang bintang jatuh? Itu lagi kiamat. Ya. Ada yang tanya, ada kiamat itu datangnya kiamat juga ada awan tebal. Ya, awan tebal datang menyeliputi manusia pada semuanya akhirnya meninggal dunia. Awan itu ya, sahab namanya sahab itu akan turun. Kita bayangkan di Riau ya, itu kena Asapnya kebakaran hutan aja orang sudah pada kotok semuanya. Orang sudah pada nggak bisa nafas. Gimana kalau awannya diturunkan oleh Allah untuk mendatangkan kiamat? Pasti akan lebih menakutkan lagi, gitu ya. Kemudian gimana sifat manusia yang menangi kiamat itu? Dikatakan man adrokal kiamat bahwa min asyroril min asyroril nas. Min asyrorin nas man adrokal kiamat. Termasuk orang yang paling jelek-jeleknya manusia kalau orang itu menangi kiamat mendapati kelihatan kiamat itu. Menangi ini itu berarti orang yang paling buruk-buruknya orang. Kenapa? Karena saat itu sudah tidak ada orang beriman. Ya, maka Allah murka, Allah menghancurkan apa yang ada di muka bumi ini. Ya. Saya gambarkan sifat manusia saat kiamat. Saya kalau misalnya gambarkan ya, kalau misalnya di masjid ini bapak-bapak lagi kumpul-kumpul bukan waktu ngaji nih ya, waktu nyantai-nyantai lah. Tiba-tiba ada tikus misalnya, ya. Di tengah kumpulan kita ada tikus. Kita ada yang komando, ayo dikejar tikus, kan gitu kan? Misalnya ini ya, maka ada yang loncat mengejarnya. Tikusnya ketakutan kan? Kalau manusianya pucet barang ini gitu ya. Lari tikusnya sana. Wong satu bapak sana bawa pentung pakai apa namanya? dagang sapu, yang satu pakai sandal, yang satu pakai bangku, ada yang pakai ini. Wah semuanya dilemparkan. Kira-kira tikusnya ini ya pada akhirnya tertangkap mati, wis mati dibanting lagi. Gimana rasanya tikus ini merasakannya? Takut dikejar, ya Takut dipukul oleh dagang sapu, ya. Takut dilempar sandal, takut digeblok sama apa lagi sudah lemes ditangkap dibanting lagi itu ya jadi takut oleh berapa macam ini oleh banyak macam itu gambaran paling mudah kiamat pun demikian ada sahab ada apa namanya uh, awan yang datang menggelap gulita takut kita tengah-tengah itu gunung meletus takut kita di tengah demikian ada meteor jatuh terus ada tsunami gimana rasanya pak Naudzubillahimin dalik. Semacam itulah gambarannya kiamat ya. Tapi sangat menakutkan ya. Hari kiamat sangat menakutkan. Itu pun terdapat dapat wa'adun bil qari'ah. Kaum samud dan kaum 'Ad telah mendustakan hari kiamat. Ya. Kemudian fa'amma samudu fa uhliku bil qari'ah Ini adapun kaum samud maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Apa tadi kejadiannya? Yang dimaksud dengan kejadian luar biasa itu ialah petir yang amat keras yang menyebabkan suaranya yang mengguntur yang dapat menghancurkan. Ini zaman dahulu kala. Jadi begitu kaum Samud, itu kaumnya Nabi Soleh ya, kaum Samud kaumnya Nabi Soleh. Diberitahu oleh Nabi Soleh, awas loh ya, besok akan datang hari kiamat. Tidak percaya, ingkar kepada Nabi Soleh. Karena ingkar pada akhirnya Allah murka. Allah murka kepada kaum Samud dikirimkanlah petir yang menggetar-getar ya. Ya seperti tadi itu. Jadi akhirnya kaum Samud itu mati semuanya binasa. Dan sekarang di negeri Babylon ya atau di Yunani sana itu masih ada. Kalau bapak-bapak mungkin pernah melihat uh, filmnya Jejak Rasul kan ada di kasetkan itu ya jejak Rasul itu ada ada bekas-bekas kaum Samud ya nah, itu adalah pertanda mereka dimurkai oleh Allah dikirim azab adabnya petir hujan yang sangat menakutkan sehingga dapat mematikan orang-orang tersebut ya coba Pak ini kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan gelap wis gak bicara dunia singosari ini ya Singosari ini tiba-tiba tidak tahu mendung tiga hari tiga malam. Kebetulan lampu PLN mati semua pak. Tiga hari tiga malam apa yang terjadi pak? Wah kayak kiamat temenan ini ya luar biasa. Sehari semalam aja bingung ya apalagi tiga hari tiga malam. Gimana kalau sebelas hari? Gimana kalau seterusnya dan demikianlah yang dapat kita ambil hikmahnya di dalam pelajari hari kiamat. Maka kita harus menampakkan iman kita, menambah iman kita bahwa memang hari kiamat itu adalah suatu yang hak. Adapun bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ingin sedikit mengulas tentang siapa Nabi Soleh dan kenapa kaum Samud ini sampai dimurkai oleh Allah SWT. Nabi Soleh adalah seorang Nabi, seorang Nabi antara lain juga diberi mukjizat. Ya, nah, yang ingin saya sampaikan demikian. Itu Nabi Soleh mengajak umatnya untuk masuk Islam. Kemudian salah satu dari kejadiannya umatnya nggak percaya. Katanya ya soleh, apa benar kamu nabi? Apa benar kamu ini rasul? Kata Nabi Soleh, ya benar kan aku diutus oleh Allah. Ini ringkas ceritanya. Kemudian mereka minta, ya Soleh, kalau kamu adalah seorang nabi dan seorang rasul, maka kami ingin melihat mukjizat yang datang darimu ini. Kalau benar-benar kamu adalah orang yang utusan Allah. Maka Nabi Soleh memohon kepada Allah SWT agar diberi mukjizat. Ya. Kemudian eh, malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi Soleh bahwa mukjizatnya Nabi Soleh salah satunya adalah beliau mampu mengeluarkan uh, onta betina dari gunung. Ini ada beberapa riwayat. Antara lain riwayatnya begini, di gunung satu gunung ada batu besar. Batu besar. Kemudian Nabi Soleh mengajak umatnya, hei umatku, wahai kaumku, ayo kita ke gunung itu kita lihat dari bawah. Ini adalah mukjizat Allah. Subhanallah. Kemudian Nabi Soleh berdoa kepada Allah minta ditampakkan mukjizatnya, maka batu yang besar di atas gunung itu tiba-tiba seakan-akan melahirkan onta. Jadi ada onta yang keluar dari batu langsung menjadi dewasa. Luar biasa ini turun turun menuju ke Nabi Soleh dan taat kepada Nabi Soleh. Nurut. Nah, jari wong Singosari cumbu ya, cumbu nang Nabi Soleh. Itu luar biasa, jinak kepada Nabi Soleh Alisa. Noh, wong kayak gitu minta diberitahu mana mujizatmu kalau kamu bener-bener Nabi. Ditampakkan mujizat sudah tampak nyata Ternyata yang beriman itu cuma satu dua tiga orang yang lainnya kembali kufur. Ya, maka Nabi Soleh murka. Nabi Soleh mengatakan, hati-hati. Kalau kalian tidak mau diazab oleh Allah, ini kalian jangan mengganggu onta betina yang sudah keluar dari apa tadi batu gunung tadi. Akhirnya orang-orang itu nggak beriman tapi takut, takut kepada Nabi siapa Soleh. Yang unik, nah, ontanya Nabi Soleh ini kalau minum ini banyak sekali. Jadi kalau di situ ada sumber gitu ya, ada sumber dibagi waktunya. Menurut para ulama ini dibagi waktunya. Misalnya hari Sabtu, harinya minumnya ontanya Nabi Soleh. Hari Minggu untuk masyarakat. Hari Senin minumnya ontanya Nabi Soleh. Jadi kalau jadwalnya ontanya Nabi Soleh nggak boleh diganggu gugat. Katanya Nabi Soleh, salamu sendiri ya. Kamu disuruh iman gitu aja nggak usah repot-repot. Dasar kamu cengkal, pokoknya imannya minta yang macam-macam ya sudah. Maka ada peraturan. Bi, boleh ditampakkan mukjizat yaitu onta yang keluar dari batu tapi asalkan dengan syarat. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu pada akhirnya umatnya Nabi Soleh kaumnya itu tidak kuat. Mosok gantian ngombe habis apa unta katanya. Masa kita disamakan dengan onta gantian minum dengan onta marah itu orang-orang Nabi Soleh mengatakan hati-hati jangan ini bukan onta milik saya tapi Allah menciptakan dengan kun fayakun tidak lahir dari onta-onta biasa kun fayakun jadi maka jadilah ini firman Allah kaumnya ya itu tidak dihormati oleh orang orangnya kaum Samud dibunuh Katanya gini, wah daripada kita disamakan dengan onta, masa bagi-bagian waktu dengan onta, kita bunuh. Akhirnya mereka sepakatan, rembukan, begitu Nabi Soleh tidak ada di dekat onta tersebut, maka si onta ini dibunuh. Wah ini sudah keterlaluan ini ya, marah. Nabi Soleh marah, maka Nabi Soleh mengajak sebagian kaumnya untuk ya eh, apa namanya minggirlah atau menjauh sedikit dari kampung halamannya. Kenapa? karena Nabi Soleh mendapatkan informasi dari mereka Jibril bahwa sebentar lagi akan turun azab dari Allah yaitu petir, hujan dan segala macam. Maka selama berapa tadi? Selama berapa hari tadi? Tamania ayam ya, tak ayam berapa? 8 hari, 7 hari. Selama 7 hari, 7 malam itu juga terjadi pada kaum Ad ya. Beberapa hari lah. Itu hujan terus menerus petir kemana-mana. Pokoknya segala sesuatu yang menakutkan yang berkaitan dengan hujan turun kepada kepada kaumnya Nabi e, Soleh. Maka mereka akhirnya yang meninggal dunia semuanya mati. Ya, itu yang terjadi. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, kalaupun misalnya ya, misalnya kita mendengarkan hadis Nabi, yang hadis Nabi itu menurut logika kita tidak mungkin terjadi. Maka jangan sampai mengatakan, wah aku gak percaya sama hadis Nabi ini. Mak pengen tahu. Tahu billahi min Ya, karena itu namanya menantang apa? mukjizat Nabi. Yang mukjizat Nabi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Guru saya Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki pernah cerita kepada kami kami waktu di Mekah. Begini, dulu itu ada orang ingkar pada hadis Nabi, ingkarnya menantang. Itu ada hadis yang isinya begini. Bila mana kalian tidur, artinya ya, bila mana kalian tidur, kemudian esok hari kalian bangun, maka hendaklah kalian cuci tangan kalian ya sebelum memegang segala sesuatu apalagi sebelum makan. Karena la tidak ada satupun di antara kalian aina ya dah, kemana tangannya ini berlarian itu nggak ada yang tahu. Ya enggak? Kalau kita tidur kan enggak tahu tangannya. Mungkin maaf-maaf yang masuk di mulut, masuk di ini, atau mungkin di situ ada kotoran, kita enggak tahu. Maka sunnatul rasul, sunnahnya apa sunnahnya itu tangan itu begitu bangun tidur dicuci terlebih dahulu sebelum memasukkan pada air wudhu kepada ina atau tempat bejana dicuci terlebih dahulu itu sunnah ada orang begini mengatakan aku gak percaya gak percaya ini hadis ini ada udah tidur ya gak kemana-mana tangannya Ya, tidur ya ke mana-mana tangannya. Subhanallah. Begitu tidur padahal menurut yang saya dengarkan cerita ini kejadian ya. Dia ini pakai celana. Celana dalam, celana panjang ya, pakai celana. Walhasil tertutup dia. Begitu tidur, besok pagi ini mati, maaf-maaf, tangannya ini masuk ke dalam doburnya. Karena dia ingkar pada hadis Nabi, tiba-tiba Allah mentakdirkan tangannya orang yang ingkar itu masuk dalam doburnya gimana? Mati. Jadi dalam keadaan tangan masuk dalam duburnya orang tersebut. Ini karena ingkar pada hadis Nabi Muhammad saw Itu yang pernah diceritakan oleh guru saya Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al Maliki dari Makkah Mukarramah. Saya tidak tahu kejelasannya gimana, paling tidak ya itu adalah sebuah keyakinan karena adalah hadis nah, Nabi Muhammad saw Baik, saya lanjutkan. Wa ma'adun fa'uhliku birihin sursurin adiyah. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Ya. Angin dingin. Ya berarti apa ini? Semacam salju itu ya. Angin dingin semacam salju. Saya uh, akan membawa riwayat atau cerita ya selama saya ada di Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah itu tahun 1983 sampai 1991. Saya pernah mendapati musim panasnya di siang hari Mekah Al-Mukarramah saat itu mendekati 50 derajat Celcius. Kawan-kawan ada yang mencoba mengambil baskom apa baskom ini tempat wadah itu ya. Apa? Mangkok. Nah, mangkok nah, sudah diisi telur mentah. Diisi telur mentah. Nah, di sana umumnya yang namanya tandon air itu di atas rumah karena sotoh namanya sotoh itu rumah yang cor-coran. Jadi kalau di Mekah itu nggak ada namanya genteng itu nggak ada ya, cor-coran semua. Sehingga di atasnya bisa dipakai tempat buat tandon air. Kemudian zaman saya dulu belum ada paralon itu, belum ada paralon plastik. Di sana itu semua paralonnya besi. Karena paralon besi maka terkena sengatan matahari di musim panas ini sangat panas sekali. Padahal panasnya sampai berapa? Mendekati 50 derajat. Nah ini mangkok yang ada telurnya kemudian kita isi dengan air keran yang paralon besinya itu di luar dan terkena sengatan matahari ini kalau di beberapa menit gitu ya atau seberapa jam kita jos, kita kasih air, itu bisa setengah matang itu telurnya. Jadi kalau godok nggak pakai pakai kompor, cukup begitu ya. Ini dulu sering kita praktekkan di sana. Itu satu. Panasnya semuanya muncul. Karena itu kita bisa bayangkan gimana Sayyidina Bilal ya tatkala masuk Islam kemudian ditangkap oleh Umayyah, kemudian di apa namanya disiksa, ditelanjangi badannya kemudian ditaruh di lempengan batu padang pasir di musim yang panas. Ya, tidak pakai baju. Beliau hanya mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Aku tetap mengesahkan Allah, Dicambuk di ini segala macam. Itu perjuangan para sahabat radhiyallahu taala anhum luar biasa perjuangan mereka. Ya, di musim panas telur bisa sana mateng ini orang dipancang demikian. La haula wala quwata illa billah. Itu satu. Yang kedua dingin. Dinginnya Madinah, saya tidak bilang Eropa ya, tatkala saya di Madinah. Dinginnya Madinah yang pernah saya alami itu sampai 4 derajat dan 3 derajat. 3 sampai 4 derajat. Itu Madinah. Uh, sakitnya luar biasa. Ini gigi ini pecah-pecah, apa bibir pecah-pecah. Kami-kami para santri itu kalau biasanya bikin beli kaos kaki ini rangkup 10 jadi kaos kaki ini kalau sudah mau apa namanya mau wudhu kan harus dilepas ya. Nah ini wudhu itu akhirnya berdiri nggak lonter gini karena 10 rangkap. Itu pun masih dingin ya. kita bayangkan gimana kalau yang di tempat-tempat apa namanya yang sudah turun salju pasti akan lebih dingin. Nah kata eh, warga masyarakat Saudi Arabia musim haji kalau musim hajinya itu di musim dingin maka lebih banyak yang mati daripada yang hidup dibandingkan dengan musim panas. Kalau musim panas orang masih bisa mandi, kalau musim dingin, nah ini banyak rawan kematian. Ya, di sini ternyata oleh Allah SWT dikirim angin dingin. Ya kalau angin dinginnya cuma 3 derajat, ya masih mending saya alhamdulillah kuat. Gimana kalau misalnya min 10 derajat angin dinginnya? Ya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi ini secara logika ya demikian bisa dilogikakan ini ya. Bapak-bapak. Baik. Itu adalah adab Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu anginnya kencang lagi, dingin lagi, tidak bisa berbuat apa-apa. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam khusuma wa thamaniyata ayyamin khusuma fataral qauma fiha fatarquma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus anginnya dingin kalau yang panas-panas ini tujuh hari tujuh malam atau delapan hari delapan malam ya saya katakan ini sangat menakutkan coba di semua ini kan pernah terjadi puting beliung ya di beberapa tempat. Itu sehari, gak sehari, satu jam puting beliung menghancurkan berapa rumah. Banyak rumah, ya dah Gimana kata puting beliungnya ini tujuh hari tujuh malam. Sudah puting beliung, dingin kalau pas dinginnya dingin. Yang panas, panasnya panas. Apa yang terjadi? Bukan rumah saja yang rusak, manusianya juga pada tidak kuat rusak. Itu gambaran logikanya. Ya. Baik. Saya lanjutkan. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan. Seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang kosong lapuk. Menurut tafsir bahwa kaum Ad itu adalah orang yang badannya tinggi-tinggi Bukan seperti orang Singosari yang pendek-pendek ini ya. Kaum Ad itu adalah kaum yang bisa dikatakan raksasa lah. Tinggi-tinggi sehingga digambarkan dalam Al-Quran seperti pohon kurma. Tapi tatkala terkena siksa Allah dikirim angin, maka ibarat pohon kurma yang sudah lapuk dalamnya diterjang angin yang kencang selama tujuh hari tujuh malam. Apa yang terjadi Pak? Roboh berkelimpangan. Jadi kaum Ad adalah badannya itu badannya yang tinggi, gagah. Ya. Kalau orang sekarang itu ya mungkin kalau di Amerika Hollywood gitu ya petinju yang kekar tinggi itu ya depan tinggi sekali. Bukan seperti kita kita ini orang Indonesia yang kecil-kecil ya. Orang Indonesia ini kan kecil-kecil lucu-lucu gitu ya. <laughs> Kalau orang Barat ini luar biasa tinggi-tinggi. tinggi gitu sampai dikatakan ini persis seperti batang korma. Cuman karena tidak kuat menopang angin yang sangat kencang sudah kedinginan maka mereka bergelimpangan dan mati satu persatu. Itu yang terjadi kaum A. Baik, saya lanjutkan. Fahadarolahu min maka kamu tidak melihat seorang pun maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka itu tentunya orang-orang yang kafir kepada Nabi Soleh, sedangkan Nabi Soleh sudah menghindar, diberitahu oleh Allah SWT, beliau mengajak orang-orang yang beriman walaupun jumlahnya sedikit untuk menghindar dari negeri yang akan hancur dulu ini. Ya, itu kejadiannya. Sehingga apa yang terjadi? Kaum Ad semuanya hancur. Kaum Samud semuanya mati. Dan sekarang masih ada sisa-sisanya kaum Samud dan kaum Ad ini ada di mana daerahnya? Sekitar Yunani ya atau Babylon. Ya saya sendiri belum pernah ke sana. Mungkin daerah dataran Eropa lah gitu ya Babylon ya. Saya belum pernah ke sana ya. Baik, saya lanjutkan. Setelah kejadian kaum Samud dan kaum Ad, maka berikutnya adalah kejadian kaumnya Nabi Musa yaitu Fir'aun. Jadi ringkasnya begini runtutannya. وجاء فرعون fil khati'ah dan telah datang Firaun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang sangat besar ya. Jadi banyak umatnya Nabi Syuaib dijungkir balikkan oleh Allah, umatnya Nabi Lut dijungkir balikkan oleh Allah umatnya Nabi Musa Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah SWT. Ya, banyak jadi kejadian-kejadian semacam itu sebagai peringatan. Kita ingat masih uh, umatnya Nabi Nuh alaihissalam ya, yang ringkas ceritanya itu Nabi Nuh tatkala diingkari oleh kaumnya, maka Nabi Nuh diberitahukan oleh malaikat Jibril, "Ya Nuh, wahai Nabi Nuh, sebentar lagi Allah akan mendatangkan banjir." Maka untuk itu cobalah engkau membuat bahtera. Maka Nabi Nuh mengajak orang-orang yang beriman dari keluarganya dan beberapa gelintir dari masyarakatnya membuat bahtera atau apa kapal perahu dari eh, dari kayu yang besar itu diketawain wah aneh-aneh Nuh ini lucu Nuh ini apa udah di daratan kok bikin perahu Diingatkan itu. Eh hey, kaumku sebentar akan banjir. Itu nantang loh kaumnya. Nantang. Apa banjir? Wah lucu kamu. Aneh-aneh saja. Ya lucu katanya. Subhanallah. Pada akhirnya benar-benar tatkala Nabi Nuh alaihissalam sudah selesai membuat perahu maka diambillah beberapa ah, apa Nah, beberapa orang yang beriman dan khususnya keluarganya walaupun anaknya Nabi Nuh sendiri yang bernama Kan'an menurut sebuah riwayat itu tidak beriman maka Kan'an termasuk orang yang tenggelam walaupun anaknya seorang nabi karena tidak beriman kepada Allah, durhaka kepada orang tuanya, orang tuanya ini benar-benar menjaga akidah Islamiahnya dengan benar sesuai dengan aturan main yang diterapkan oleh Allah, tapi sang anak justru melanggar syariat Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak beriman kepada kenabian ayahnya. Itu Allah murka sehingga ikut ditenggelamkan. Jadi apa ya keturunan itu tidak bisa menjamin seseorang untuk selamat dunia akhirat. Cuman keturunan itu menyebabkan seorang ini menjadi waspada yang diberi oleh Allah SWT ya ini menjadi baik turunan baik insya Allah menjadi baik tapi bukan jaminan ya dah. kalau kita sebagai masyarakat baik suaminya baik istrinya baik insya Allah keturunannya juga baik baik, tapi bukan sebuah aja jaminan. Karena itu lingkungan juga sangat berpengaruh ya itu. Ini contoh tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nah, tatkala Nabi Nuh sudah selesai mengumpulkan orang-orang yang beriman yang jumlahnya tidak banyak, maka Allah kirim banjir. Setelah kirim banjir menyeluruh pada kaumnya, ya sudah tenggelam mereka meninggal dunia. Nah, kalau bertanya, lah gimana? Kita bangsa Indonesia waktu itu di zamannya Bin tenggelam apa tidak? Perlu diketahui. Setiap nabi dan rasul itu, maaf, setiap rasul itu diutus untuk atau kepada kaumnya saja. Kecuali Nabi Muhammad itu diutus sebagai nabi bagi seluruh dunia. Jadi Nabi Soleh hanya diutus kepada kaum fakut saja saya gambarkan misalnya dunia ini Indonesia karena kita apal Indonesia ya. Ada negara atau negeri namanya Madura, ada negeri namanya Jawa, ada negeri namanya Bali, ada negeri namanya apa lagi ya? Ambon. Pokoknya di pulau-pulau itu ya. Nah, misalnya di Jawa ini ada seorang nabi. Ya, sudah sebut saja nabinya Adam Idris, Nabi Idris itu nabinya Jawa misalnya ya. Nah, kemudian di Madura zaman itu ada nabinya. Adam Idris, Nuh, Nabi Nuh di Madura. Ya. Bali ada nabinya demikian dan seterusnya. Jelas? Jadi kejadian Samud, misalnya kaum Samud itu di Madura, ya yang terjadi orang Madura, yang Jawa nggak terjadi apa-apa. Itu zaman dulu kala. Nah, demikian keterangannya. Ya, sehingga tidak heran. Loh, zamannya Nabi Nuh di mana? Sumatera. Berarti yang banjir seluruh su Sumatera. Di Jawa aman-aman saja. Ya, ada nabi yang lain. Dan para nabi itu ada kalanya bergantian waktunya, ada kalanya tidak bergantian, artinya berbarengan. Misalnya tahun sekarang 2014 gitu ya. nabi nabinya kok ada tiga nabi di dunia ini. Nabi mana? Nabi di Indonesia, Nabi di Malaysia, sama Nabi di Saudi Arabia. Ya mungkin terjadi. Ya. Tapi ada juga yang bergantian. Tahun ini nabinya cuma satu seluruh dunia diutus untuk orang-orang Afrika. Nah, yang lain-lain namanya Ahlul Fatroh. Orang Amerika belum ada nabi, namanya Ahlul Fatroh, belum ada hukum di sana. Demikian dan seterusnya. Tapi tatkala Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam diutus kafatan linnas maka seluruh dunia ini harus beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu keterangannya semacam ini jelas ya jadi ya baik saya lanjutkan sedikit fa'asau Rasulullah rabbihim fa'akhadahum akhdatar rabiyah maka masing-masing mereka mendurhakai rasul Tuhan mereka Lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Jadi sudah diceritakan tentang siksa Allah terhadap para kaumnya nabi-nabi itu. Inna lamma taqal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami Allah tatkala air telah naik. Nah ini airnya Nabi Nuh ini ya, riwayatnya Nabi Nuh. Telah naik sampai ke gunung kami bawa nenek moyang kamu yaitu yang selamat dan beriman kepada Nabi Nuh ke dalam bahtera sedangkan anaknya yang bernama Kanan ini tidak selamat menurut riwayat si anak ini begitu benar-benar terjadi maaf sebelumnya diajak terus oleh Nabi Nuh ayo anakku ayo dia mengatakan aku tidak beriman kamu pembohong mana ada di daratan ada air tidak percaya aku tidak percaya dengan firman Allah Nabi Nuh gimana lagi dirayu, dirayu, tetap tidak mau. Begitu akhirnya Nabi Nuh murka ya sudah, kamu bersama orang-orang yang meyakini ah, ah, orang-orang uh, yang kafir. Sudah akhirnya Nabi Nuh naik, bahtera, kemudian air sudah mulai naik, naik. Si anak ini merangkak di gunung. Waduh, bapakku sudah melayar jauh. Ya, si anak ini, kanan ini, dia merangkak ke gunung tambah lama tambah lama akhirnya tidak kuat sampai akhirnya Allah menenggelamkan gunung tersebut dan Kanan berada di dalam gunung itu sebagian riwayat meriwayatkan semacam itu ya sehingga tidak selamat bayangkan saja bapak-bapak ya sak pendek-pendeknya gunung itu ya tetap banjir ya tetap gugur ya di Singosari ada banjir rong meter geger di Singosari ya ini sak gunung itu Singosari mana gunungnya gunung kecil mana ini này rokok itu gondong apa ini gondong mayit itu ya gondong mayit itu ya coba banjirnya segitu nyapa pasar Singosari ambles bu pasar ibu ya semacam itulah gambarannya nah, ini sangat menakutkan ya itu kalau Allah sudah murka kepada satu kaum maka tidak ada satu orang pun yang dapat apa mencegahnya linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhun wahiyah agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu. sini kamu adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Kalau telinga kita beriman kepada Allah mau mendengarkan ya kita harus hati-hati kita jaga ekosistem yang sudah diberikan baik oleh Allah ini harus kita jaga. Ya, maka kita termasuk ini penjagaan alam semesta tergantung dari kita. Nah, ada kejadian dulu di Lawang itu kan ada kejadian. Ya, begitu uh, apa namanya pemerintah ini gon goncang dari Pak Harto namanya apa yang sering? Reformasi. Ya, nama reformasi setahu saya ini di Lawang itu ada gunung di sana. Di Lawang ada gunung banyak pohon-pohon. Katanya mumpung reformasi itu akhirnya hutannya direformasi sama banyak orang ya nah dengar pak sudah dipetoti diambil ini mumpung nggak ada sing ngurus pemerintah pemerintah baru kacau mas ya apa yang terjadi katanya enak memang dipakai apa pakai bangunan rumah pakai ini yang kejadian longsor hujan longsor di mana-mana banjir kan gitu kan ini kejadian jadi katanya mumpung kalau sing ngurusi tak dukoi Mumpung gak ada yang ngurusi, tak ambil kayu-kayu. Ini namanya Zuharul fasadu fil berri wal bahri Bima kasabat aidin nas Telah hancur di bumi ini Baik di dataran maupun di lautan Bima kasabat karena ulah tangan manusia Walaupun gak ada polisi nih Ya, gak ada aparat gak ada pemerintahan yang tegar. Ternyata Allah murka, diturunkan hujan. Apa yang terjadi? Banjir, longsor, demikian dan seterusnya. Karena itu marilah kita menjaga ekosistem kita yang sudah diberikan oleh Allah SWT agar benar-benar terjaga ah, ah, baik baik dan dapat menyelamatkan diri kita dari kehancuran. Barangkali itu bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ah, nanti bisa dijadikan bahan renungan dan juga bahan diskusi yang baik. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.